Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menegaskan tentang keutamaan ini. Disebutkan di Al-Qalam ayat yang keempat Allah menegaskan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam wa innaka ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung. Itu pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemuliaan akhlak Nabi ini diakui oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa adalah Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling baik akhlaknya sehingga kemuliaan ahlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam betul-betul diakui oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an diakui oleh para sahabatul kiram bahkan diakui juga oleh segenap umatnya bahkan diakui juga oleh orang-orang yang non muslim sekalipun dengan keagungan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang dulunya sesat. Melalui kemuliaan Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah keimanan orang-orang yang dulunya kafir. Bahkan orang yang dulunya paling membenci Rasul, paling membenci Islam, berubah menjadi orang yang paling mencintai Islam dengan hidayah dari Allah Azza wa Jal melalui akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa banyak dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, orang-orang yang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dikarenakan sikap Rasul yang pemaaf. Sikap Rasul yang begitu rah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan min hawlik." Dengan rahmat Allah wahai Rasul, engkau lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau orang yang kaku hatinya, kasar peranginya, mereka semua akan lari dari sekitaran kamu. Sehingga banyak orang-orang pada masa lalu berbondong-bondong masuk Islam, dikarenakan melihat akhlaknya Rasul seorang yang pemaaf, yang pengasih, mengasihi uh, umatnya, begitu penyayang kepada umat. Betapa banyak barakallahu fikum orang-orang yang masuk dalam Islam dikarenakan sikap Rasulullah SAW yang begitu dermawan, begitu dermawan, begitu memperhatikan orang lain, mengedepankan kepentingan-kepentingan orang lain, Betapa banyak orang-orang yang kalah itu kafir masuk dalam eh, dalam Islam dengan pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis sebuah riwayat ada seseorang uh, dari kalangan tokoh di tengah-tengah masyarakatnya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasul memberikan kepada dia ghanaman baina jabalain. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam syai'an illa a'ta. Tidaklah Rasulullah wasallam dimintai sesuatu dalam rangka untuk keislaman seseorang dalam rangka untuk memperjuangkan Islam, melainkan Rasul pasti akan memberi orang itu sesuatu. Kata yang bin Malik, suatu hari datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW yang ternyata dia itu kepala suku di kalangan kaumnya. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Lalu Rasul memberikan kepada kepala suku tadi kambing-kambing yang begitu banyak di antara dua gunung. Gunung pertama, gunung kedua, lembahnya itu penuh dengan kambing. Semua dikasihkan kepada kepala suku tadi. Semua diserahkan kepada kepala suku tadi itu. Faraja'a ila qaumihi maka dia pun pulang ke kampung halamannya, ke kaumnya sambil menyatakan ya kaum aslimu Wahai kaumku, hendaklah kamu semuanya masuk Islam. Masuk Islam kalian semuanya. Fa inna Muhammadun yu'ti 'ata'an la yakhsal faqah. Karena Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah pemberian orang yang tidak khawatir miskin. Tidak khawatir fakir. Begitu dermawan, begitu dermawan. Masuk Islam satu kaum, satu suku, satu kabilah dengan akhlak Rasul yang begitu dermawan. Katanya Anas bin Malik, "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya." Laki-laki tadi awalnya dia masuk Islam itu karena urusan dunia. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma'aliha. Begitu dia masuk Islam, Jadilah Islam itu sesuatu yang paling dia cintai, melebihi dunia dan seisinya. Awalnya kepingin dunia. Begitu melihat Rasul yang begitu dermawan, <clears throat> begitu dermawan, begitu mulia akhlaknya, berubah menjadi baik. Islam menjadi sesuatu yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada dunia dan seisinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Sofwan ibnu Umayyah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan juga kepada laki-laki tadi Afwan dari Sofwan ibnu Umayyah salah seorang tokoh Quraisy yang mualaf kala itu Rasul memberikan kepadanya 300 ekor onta gak tanggung-tanggung pak 300 ekor onta setelah beliau perang Hunain kalau satu ekor unta dihargai 25 juta ini telung atus. Berarti berapa ini Pak? 7 miliar setengah. Ya. Yeah. Baik, ini urusan gini-gini coba deh Pak ya. Masya Allah. Bayangkan, miliaran 300 ekor unta. Katanya Sofwan bin Umayyah, tokoh Quraisy yang mu'alaf ketika itu Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Wa innahu la adghabun nasi ilayya. Fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya. Rawahu Muslim. Sungguh demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada aku apa yang telah beliau berikan kepada aku Sebelum ini Muhammad ini orang yang paling aku benci. Aku paling tidak suka dengan dia. Dan terus Rasulullah memberikan kepada aku pemberian, ngasih lagi, ngasih lagi, ngasih lagi sampai beliau menjadi orang yang sekarang paling aku cintai. Ya tanggung-tanggung ngasihnya nggak kemudian cuma cepek dua cepek, nah kemudian kopek dua kopek, nggak seribu dua ribu, nggak seribu dua puluh Unta telung Karena yang dikasih kepala suku. Dilunakkan hatinya dengan itu. Itu perangainya Rasul. Begitu mulia, begitu dermawan. Yang dengan akhlak yang mulia ini. Mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Kepala sukunya kena mendakwai semua kaumnya, semua kabilahnya, semua sukunya, semua sak desanya masuk Islam mendapatkan taufik dari Allah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dengan sebab kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu Betapa banyak orang yang masuk Islam kala itu. Ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang pemberani memiliki perangai syaja'ah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah kuat, pemberani, tidak gentar. Disebutkan dalam sebuah sebuah kisah yang juga sahih disebutkan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Barakallahu fikum bersama dengan para sahabatnya singgah di sebuah tempat. Kala itu para sahabat berkerumun di sebuah pohon. Rasul menyendiri di pohon yang lain berteduh di situ. Tiba-tiba dihampiri oleh seorang yang kafir. Menghunuskan pedangnya. Membangunkan Rasul, menghunuskan pedangnya pada Rasul. Hmm, ya Muhammad. Setelah ini, ya, eh, siapa yang kamu takuti setelah ini? Siapa yang membela kamu setelah ini? dalam kondisi sudah ibaratnya senjatanya dia itu sudah dipaskan kepada, Rasul. Hah. Siapa yang membela kamu selain? Rasul nggak nggak takut, tidak takut, tidak gentar. belum mengatakan Allah yang membantu saya. Kemen langsung itu tangannya orang kafir, langsung jatuh pedangnya itu. Dipegang sama Rasul, lepaskan di lehernya dia. Sekarang siapa yang membela kamu? Ya Muhammad, ya Muhammad, jadilah orang yang baik, jadilah orang baik. Kamu saya maafkan. Kamu saya maaf. Luar biasa. Berani, begitu mampu untuk membalas, dimaafkan. Itu jadi sebab dia masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Betapa banyak yang para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan anak istrinya, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dikarenakan <clears throat> menyaksikan dan melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang Arabi, orang-orang pedalaman, Arab-Arab Badui begitu mencintai, begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menyaksikan akhlak yang mulia pada beliau SAW. Dalam kisah barakallahu fikum yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang Arab Arab gunung masuk ke masjid bukan Arab gunung, Arab pedalaman masuk ke dalam masjid Tiba-tiba dia hendak kencing di Masjid Nabawi. Mojok kepingin buang air kecil. Spontan para sahabat mengatakan, "Mah, mah, mah. Weh, weh, awas, weh, jangan di Itu spontanitas, kan gitu ya. Ada orang kalau tiba-tiba lagi taklim kita orang tahu-tahu ada yang datang mojok di sebelah sana mau kencing. Wah, itu bakal langsung respon kan gitu. Wih, eh, kan gitu. Itu respon yang normal. Rasul mengatakan biarkan dia. Biarkan dia. Dia pun sholat pengar kecil di pojok masjid. Rasul menasihati para sahabatnya. Inna ma bu'ithum muyasirin. Walam tuba'athu mu'asirin. Wahai para sahabatku, kalian itu diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk memberi kemudahan kepada umat ini. Tidak diutus untuk membuat perkara yang sulit. Begitu selesai dia buang hajat, Rasul memerintahkan sahabatnya ambil satu timba air. Ambil diguyurkan di tempat bekas kencing tadi. Lalu Rasul memberikan nasihat kepada Arab Badui tadi. Ini masjidnya Allah Azza wa Jal. Tidak boleh padanya kotoran-kotoran manusia dan segala macamnya. Ini untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah. Mengenai itu. Tidak dimarahi sama Rasul tidak didamprat sama Rasul, tidak dipukuli sama Rasul, tidak dihakimi oleh masa. Dinasihati, dikasih wasiat. Jika ada tahu ini orang-orang pedalaman yang yang ilmunya nggak seberapa, badui, orang jahil, dinasihati demikian, mengenai apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, dia pun sholat, selesai sholat dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma rahmi wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Ya Allah rahmati aku dengan Muhammad saja jangan merahmati uh, orang lain bersama dengan kami aku sama Muhammad ajalah yang lain tidak usah harus mengatakan lakukan hajar tawasi'ah engkau ini mempersempit perkara yang luas rahmat Allah sangat luas loh, kita berdua saja intinya syahidnya ngefek langsung mengenai itu langsung berdoa semoga merahmati dia dan Muhammad saja. Luar biasa. Sebentar, jangan dipahami, jangan dipahami diizinkan untuk buang hajat di masjid. Enggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian. Itu mencari uh, solusi yang paling ringan. Itu Arab Badui ya, bisa kebelet tadi itu. Kalau seandainya dihardik, diperintah. Dua kemungkinan kata para ulama. Bisa jadi langsung uh, mandek, mampet itu uh, kencingnya itu. Uh, membahayakan kesehatan. Nggih, kata nggih. Orang ngempet pipisnya, diempet, sudah mau keluar, di, uh. Wah, itu membahayakan itu. Secara kesehatan membahayakan. Tanya sama beliau yang yang, yang dokter ini. Gitu kan? Atau yang kedua, lari dia Begitu saya mau kepingin pipis sama macet, woi, lari dia akhirnya macet kemana-mana, kan gitu ya. Kena bajunya, kena badannya, kena sikap baik tempat di masjid. Bermadorot. Maka Rasul mencari yang paling ringan, biarkan di situ. Sehingga tidak sampai e, merusak kesehatan dia. Plong dengan buang hajatnya tadi. Yang kedua, najisnya hanya di situ, tidak kemana-mana. Kemudian disiram dengan air, dibersihkan, selesai. Ini orang jahil. Itu akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul. Dalam kesempatan yang lain barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dihadang pernah dihadang oleh seorang Arabi, seorang Arab pedalaman tadi itu. Tapi bukan yang tadi, orang lain. Ternyata fa'akhadha Ihi فجذبه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صف عنق رسول الله وقد أثرت فيه حاشية من شدة جذبته ada seorang Arab, Arab Badui menghadang Rasul. Tiba-tiba dia menarik selendangnya Rasul dengan kuatnya. Kata Rasul Malik, saya melihat di bagian leher di bagian lehernya Rasul membekas. Ada bekas-bekas tarian e, eh, ridaknya tadi itu. dengan sangat kuatnya itu Arabi menarik selendangnya Rasul. Tarik saya membekas. Bayangannya Ikhwan. Rasul diperlakukan demikian. Sebelum saya teruskan riwayatnya, saya mau tanya, itu kira-kira mau apa tuh orang Arab itu? Kira-kira mau apa dia? Kok tahu-tahu tiba-tiba menghadang narik apa namanya eh, eh, setelah Rasul kita dengan kuat dengan sekuat tenaga saya membekas. Kira-kira dia mau apa ini? Mau membunuh Rasul atau apa? Mau membunuh ya? Masya Allah. Ternyata disebutkan dalam riwayat ini dia mengatakan, Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indam. Hei Muhammad, perintahkan untukku harta Allah yang kamu miliki. Minta duit. Minta duit. Hah? Kalau kayak ini Pak Ogah gitu ya, cepet dulu dong. Hah? Minta duit. Hah? Keras gitu. Muhammad, minta uangnya. Minta uang. Kira-kira kalau Anda dibegitukan, apa reaksinya? Jenengan, jenengan Pak. Jenah, lo, Ada orang dari pedalaman sono menghadang jenengan lagi pakai sal, ya sal yang begini. Langsung tarik, wah sampai jenengan mau jatuh-jatuh sampai bekas begitu. Bah, gitu bah. Bah, gemangan bah. Ini belum ma makan nih bah. Kira-kira apa lagi jenengan? Waduh, lender tenang dibanting dulu. Enaknya minta-minta dengan cara demikian. Mana adabnya kamu? Kan gitu ya. Bahkan kamu sendiri kok dimuliakan. Padahal Mbak bukan Rasulullah ya. Mbak bukan Rasul ini. Perhatikan bagaimana Anas bin Malik menceritakan tindakannya Rasulullah SAW. Katanya Anas bin Malik, "Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika." wa amara lahu bi'ata. Rasul hanya noleh ke arah arah Badui tadi sambil tertawa, sambil tersenyum, dah, kasih dia uang. Kasih dia uang. Itu menunjukkan betapa Rasul itu akhlaknya begitu mulia, begitu aku, pemaaf, tidak pendendam, suka memaafkan umatnya, mengerti ini orang Arabi, orang pedalaman, orang jahil, tidak diladeni oleh Rasul disikapi dengan sikap yang lembut nah oleh ketawa eh kasih dia uang padahal bekas ya ikhwan membekas di lehernya Rasul uh, sakit sekali ya tapi itulah Rasulullah SAW yang dengan itu barakallahu fikum para sahabat yang mulia mencintai beliau yang dengan itu para orang-orang Arabi, Arab pedalaman mencintai Rasul SAW. Yang dengan ini semuanya hatta orang-orang kafir mengakui kemuliaannya Rasulullah SAW. <clears throat> Bahkan dengan ini pula dan akhlak yang lainnya yang ada pada beliau, banyak umat eh, banyak umat yang non muslim kala itu masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong bukan karena keterpaksaan tetapi karena memahami dan mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga betul Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas akhlak yang begitu agung. Lalu kira-kira bagaimana ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keluarganya? Apakah akhlaknya Rasul kepada orang luar yang begitu lembut, yang begitu santun, yang begitu penyabar, yang begitu pemaaf? Kira-kira dalam rumah kayak apa ya? Memang <clears throat> kayak apa? C. Umumnya orang, apa ya, nih ya? Mohon maaf ini. Umumnya orang, kalau sama orang lain, masya Allah, guyub, ya sama orang lain, masya Allah, Eh, responnya bagus, sumringah, persahabatannya baik, jaga muamalah segala macam. Di rumah kayak macan. Hmm? Kayak macan di rumah. Huh? Anaknya dilabraki, istrinya diomeli kayak macan. Di luar, masya Allah, dia pak, monggo, monggo, masya Allah, ya pak. Nah, ya lo ya, ngaku morai. Enggak semuanya ada tipikal semacam itu. Sekarang bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan rumah tangganya? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari dalam dalam Sahih Muslim dari Al Aswad rahimahullahu taala dia mengatakan saal tu Aisyah radhiyallahu taala anha saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Bagaimanakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuat pada keluarganya? Apa yang beliau lakukan di rumahnya? Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Fa idza hadaratis salatu qama fa shalla. Dulu Rasul itu terbiasa membantu urusan rumah keluarganya. Biasa membantu istrinya, membantu keluarganya untuk mengurusi pekerjaan rumah. Ketika datang waktu sholat, beliau pun keluar untuk sholat. Dari Urwah Ibn Zubair rahimahullah juga bertanya, Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna'u idza khala katanya Urwah saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha apa sih yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah sendirian qalat katanya Aisyah yuhayyitu thawbahu wa yaghsifu na'lahu wa yasna'u ma yasna'u ar-rajulu fi ahlihi Beliau biasa jahit bajunya sendiri, ngesol sandalnya sendiri. Beliau biasa melakukan tindakannya kaum laki-laki sama keluarganya. Padahal seorang nabi, seorang rasul memikirkan urusan umat. Semuanya ke beliau. Tetapi terkait dengan rumah tangganya luar biasa. Membantu pekerjaan rumah tangga istrinya meringankan beban beban pekerjaan rumah istrinya apa-apa yang beliau yang beliau mampu yang beliau sanggup dikerjakan sendiri mandiri ini menggambarkan apa ya menggambarkan akhlak yang begitu mulia yang begitu tinggi pada keluarganya beliau sebab inilah yang selalu diharapkan oleh seorang wanita dalam rumah tangganya dibantu oleh suami dia mau <clears throat> Ya apa ya? Saya mau tanya, ketika jenengan sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangga itu cuek bebek dengan yang namanya urusan rumah. Mau rumah kotor ndak kotor, ya eh itu, kamu, ah, nggak pernah mengurusi yang namanya anak. Anaknya nangis, ya anakmu, tolong, eh, dan nah, gitu. Anaknya mau, itu ada anakmu tuh, hmm, baunya Mana sarapannya? Delapan nih. Mana kopinya? Ini makan siangnya mana? Gak pernah ngurusi yang ada. Itu kira-kira istrinya anda itu senang sama anda atau komplain? Ngaku, ngaku, ngaku. Hah? Jawabannya? Jawabannya? Komplain. Ya Jawabannya? Kecuali yang betul-betul penyabar ngurusi antum ini. Masya Allah itu sejuta satu. Saya nggak mengatakan seribu satu, sejuta satu. Komplain. Bandingkan dengan seorang suami ketika di rumahnya betul-betul perhatian dengan istrinya. Ikut membantu pekerjaan rumah tangganya. Apapun yang yang, yang dia sanggup. Ah, pagi-pagi istrinya lagi ribut dengan anaknya. Ini rewel segala macam, sudah dikirim, dimandikan segala macamnya suaminya nyapu-nyapu rumah sapu rumahnya bagian dalam pen rumahnya yang di luar sapui semua sampah jadikan satu masukkan tong sampah gitu kira-kira istri anda sewot atau tersenyum wah jangan-jangan belum punya pengalaman semua ini Hah? marah atau kata senyum jawabannya tersenyum tersungging senyumannya itu lihat ngurusin anak saya kok sudah bersih semua ya lantainya kok masya Allah ya di mana suamiku berada ini diinjeng jendela uh lagi sapu-sapu rumah di luar masya Allah senengnya punya suaminya kayak gini dipuji sama dia ya barakallahu Istri kamu lagi masak, menyiapkan sarapan pagi, nanak nasi, bikin ini, bikin itu dan segala macamnya, apa nasi goreng apa kayak begitu. Suaminya melihat, wih, cuciannya masih numpuk. Diambil cuciannya, bersihkan semuanya, dimasukkan di mesin cuci. Mesin cuci apa? Manual. Eh? Manual ya? Eh, zamannya sekarang zaman digital ya. Eh, kasihan istrinya antum, dikasih mesin cuci ya. Eh? Dimasukkan di mesin cuci, dikasih air dulu, kasih apa namanya sabunnya, biarkan tek, ya, nyuci dia sudah. Suara apa ya? Oh, suamiku lagi nyuci baju. Masya Allah, dengnya, Eh, selesai sarapan, Masya Allah disiapkan makan bersama. Eh, masih gitu, ngeteh bersama, ngobrol-ngobrol, makanya nyaman. Istri paling suka yang semacam ini. Ya bayar selalu senang ketika memperhatikan suaminya itu sesibuk apapun dia dengan pekerjaannya, dengan urusan dia sebagai laki-laki menyempatkan waktu untuk membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Paling disukai. Luar biasa. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, begitu sibuk waktunya mengurusi umat, mengajarkan wahyu Allah kepada umat, semua persoalan kepada Rasulullah SAW ada problem, ada masalah, belum lagi jihad melawan orang kafir dan segala macamnya sibuk. Tapi Rasul punya waktu, ketika ada kesempatan punya waktu untuk membantu istrinya. Luar biasa. Makanya Rasul mengatakan dalam sabdanya di dalam uh, Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan Nasa'i, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan yang terbaik di kalangan kalian yang paling baik kepada istrinya dan aku yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku luar biasa. Itu ahlaknya Rasul kepada pada keluarganya. Makanya jangan heran semua istri-istri Nabi. Beliau wafat dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri. Total semua istrinya beliau 13 orang. Beliau wafat tinggal 9. Barakallahu itu Semua istri-istri Nabi semuanya mencintai Rasulullah SAW. Pernah suatu kali yang namanya rumah tangga ada kelas. Para istri menuntut kehidupan yang lebih baik gitu ya, kepada Rasulullah SAW. Rasul nggak punya kemampuan, Rasul tidak punya kemampuan, beliau miskin. Meminta kehidupannya lebih mapan gitu ya. Sampai beliau marah besar, marah kepada istrinya. Maka beliau mengilak, mengilak istrinya. Bersumpah tidak akan menjumpai para istri selama satu bulan. Saking marahnya ya, Tinggal di loteng Masjid Nabawi sampai turun ayat yang namanya ayatul khiyar yang isinya para ummahatul mukminin diminta memilih. Dikasih dunia, hidup yang mapan, diceraikan Rasul saw atau apa adanya memilih Rasul saw Namanya ayatul khiyar. Yang kali pertama ditemui Rasulullah saw alaihi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah telah turun terkait dengan masalah ini ayat Al-Quran. Kamu disuruh milih. Kamu jangan apa silakan kamu uh, apa namanya uh, musyawarah kamu. Apa dia Rasulullah? Dibacakan ayatnya. Milih Rasul apa adanya. Atau kepingin dunia dikasih diceraikan dengan cara baik-baik. Katanya ya Rasulullah dalam perkara semacam ini aku harus musyawarah sama orang tuaku. Tidak pakai musyawarah-musyawarah. Aku milih Rasul. Tapi jangan bilang sama istri yang lain ya. <laughs> ya, ya maunya tepek dewe. Ya, eh, jangan sama yang lain. Tidak bisa. Saya harus menyampaikan kepada semua istri-istri aku. Hasilnya apa ya kan? Semuanya memilih Rasul Sallallahu Alaihi memilih Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam walaupun dalam kondisi serba tidak ada kekurangan. Bayangkan muncul satu hilal, hilal yang kedua, hilal yang ketiga. Tidak pernah rumahnya Rasul mengepul asapnya dengan masakan. Makanannya hanya air sama kurma, air sama kurma. Tiga pun berturut-turut. Tidak punya apa ya. Miskin. Tapi subhanallah, keluarganya Rasul semuanya milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan fadilah sebagai ummul mukminin dan juga dikarenakan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu mulia kepada keluarganya. Apakah Rasul bisa memiliki akhlak budi pekerti yang luhur dengan anak-anak kecil-kecil gitu? Jangan-jangan ya sama-sama yang dewasa, oh orang dewasa anak kecil-kecil mikir mikir mikir mikir mikir mikir ya, anak kecil jangan ngurusi sini ayo mikir mikir mikir Apakah demikian? Ternyata juga ikhwanatina azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa bisa bermuamalah dengan anak-anak yang masih kecil bahkan menunjukkan akhlaknya Rasul yang begitu mulia kepada mereka sekaligus sebagai pembelajaran untuk mereka semua anak kecil Umumnya kita kalau sudah tinggi jabatannya, ini Rasul ya, ya. Antum kalau tinggi jabatannya sebagai sosok pejabat, afwan, bukan menyalahkan para pejabat. Umumnya, kalau sudah punya tinggi kedudukannya, tidak bakal mau diributi sama anak, kecil. Ya apa ya? Lagi urusan dengan pak dengan yang yang orang dewasa. Tahu-tahu ada anak kecil. pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Itu yakin ya, ini, Apa ini? Ini lagi urusan orang orang, orang dewasa mikir mikir mikir. Papa papa, dipegang tangannya antum. Papa papa, apa sih ini? Ini lagi urusan orang dewasa ini. Tolong papa papa papa papa papa. Ada apa sih? Tolong sini pak, tolong sini pak. Apa? Sih? Tolong antarkan saya ke warung depan itu loh pak. Hmm, mesti begitu kan? Ya pak ya, itu kita ya pak. Jabatannya antum apa sih? Lurah, camat, Masya Allah. Ini Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, Rasul, tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau. Manzilahnya, martabatnya, kedudukannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang menggambarkan betapa tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya. Berarti kayak antum seorang pejabat bersama dengan pejabat-pejabat yang lainnya kan gitu ya. Rasul bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang gadis kecil. Jariyatun. Yang namanya jariyah bisa dimanakan budak wanita atau gadis kecil. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Ibnu Majah dan dia sahih. In kanatil amatu min ahlil madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fama tanza'u yadahu min yadiha hatta tadhhaba bihi haitsu sya'at min al madinati fi hajatiha ada seorang budak wanita anak kecil memegang mengambil tangannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pegang tangannya Rasul masih kecil ya kawan ya. Dikejar. Rasul tidak kemudian melepaskan tangannya dari tangan perempuan tadi. Dibiarkan oleh Rasul. Pergi bersama dengan gadis kecil tadi kemanapun dari tempat-tempat di kota Madinah untuk menunaikan hajatnya perempuan tadi itu. Menunaikan hajat uh, gadis kecil tadi. Gambarannya datang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada mana? Dipegang tangannya Rasul. Sini, sini, sini. Mau kemana nak? Ayo ikut. Diikuti sama Rasul. Terus diikuti. Diikuti. Sampai seterusnya semua hajatnya. Dilepaskan sama Rasul. Sedang bersama dengan para sahabatnya. Rasul bukan orang pengangguran. Jangan mengatakan demikian. Beliau orang yang paling sibuk mengurusi umatnya. Dengan itulah, dengan yang semacam inilah, beliau dicintai oleh semua orang yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya mencintai Rasulullah. Sallallahu Jika dengan akhlak yang begitu mulia, yang begitu aku dengan semua pihak sampai kepada anak-anak. Kita saya nggak yakin mampu berbuat demikian. Kibat-kibat tahu wis ya. Hah, ini kata, ini lagi urusan penting ini. Ustaz ini lagi mau taklim ini. Ustaz ini lagi anu. Oh, tangan Ustaz ayo Ustaz, antar ke saya Ustaz. Udah Ustaz. Eh? Pokoknya, pokoknya. Wah luar biasa kalau saya mustafa itu kemudian. Tunggu sebentar ya. Taklim pending seperempat jam. <laughs> Ngurusi itu anak. Kemana anak? Gitu. Tolong Ustaz, ayo, ayo kemana? Tolong itu loh di depan itu. Eh, di depan tempat prakteknya Pak Dokter itu ada tokonya itu. Semua apa? Ayo antar saya ke sana. Diantar. Ya gimana? Ustaz, belikan itu loh Ustaz minta belikan es krim. Ya sudah, ambil. Sudah, sudah selesai, sudah. Eh, yang yang uh, yang pergi sana pergi. Mulai taklimnya. Wah luar biasa. Saya aja belum pernah kayak gitu ya. Eh, Masya Allah ya. Tapi itu akhlak yang sangat mulia. Dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan diajak keliling kota Madinah sesuai dengan kehendaknya perempuan kecil tadi dipenuhi sama Rasul sampai selesai semua hajatnya dia. Itu dimasukkan oleh para ulama keagungan ahlaknya Rasul, tawadunya Rasul SAW. Katanya Nabi Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Saya punya punya saudara kecil, namanya Abu Umar. Abu Umar, dia baru saja disapih oleh ibunya. Fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu qala ya Abu Umar ma fa'ala Nughair. Dan mesti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat adik kecilku ini pasti diajak guyon. Abu Umar, Abu Umar, apa yang dilakukan sama Nuhair? Nuhair itu burung kecil yang dimainkan sama adikku tadi itu. Dia pelihara burung, bermain dengan burungnya. Rasul mendatangi anak kecil tadi yang baru sampai. Berarti usia berapa ya, Pak? Dua tahun ya. Dua tahunan lah. Lagi lucu-lucunya itu. Ayah ya, Bu Umair, gimana sinul gair? Bagaimana sinul gair? Bagaimana burung kamu? Begitu. Dia guyon. Suatu kali, Barakallahu fikum, si Luger tadi itu meninggal burungnya meninggal. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempatnya Anas bin Malik mendapati itu kok sedih ya, sedih. Ditanya Abu Umar, ada apa Abu Umar? Apa yang terjadi pada Sinubair? Gitu. Hah? Dikuatkan hatinya, dihibur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai setingkat anak kecil. Luar biasa ya. Pak. Ala kulli hal terlalu panjang ceritanya kalau menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkumpul padanya semua akhlak-akhlak yang mulia. Makanya beliau layak sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul terkait dengan kepribadian beliau akhlak beliau kepada anak kecil, kepada yang baru menginjak dewasa, kepada keluarganya, kepada pembantunya, kepada para sahabatnya, kepada semua orang, bahkan kepada non muslim sekalipun. Sangat mulia, sangat agung yang dengan itu barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan sebagai nabi yang betul-betul penyayang, nabi yang betul-betul berakhlakul karimah. Dan dengan lantaran sebab ini semuanya barakallahu fikum banyak dari kalangan umat manusia ini yang masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong masuk Islam dikarenakan menyaksikan akhlaknya Rasulullah SAW, adilnya Rasul SAW, zuhudnya Rasul SAW, alaihi wasallam dermawannya Rasul sallallahu kasih sayangnya Rasul SAW luar biasa sampai dibukukan oleh para ulama sebuah kitab khusus namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah bagaimana fisiknya Rasul lengkap sampai antum seakan-akan tahu bagaimana Rasul itu menjelaskan masalah akhlaknya Rasul dari mulai dalam rumah sampai terkait dengan non Muslim luar biasa inti daripada ini semua ikhwan ini kan semua terkait dengan Rasul ya fadilahnya Rasul inti daripada ini semua adalah yang pertama yang pertama, semua akhlak-akhlak Rasul tadi dilakukan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau untuk diikuti oleh umatnya. Diikuti oleh umatnya. Rasul memberikan anjuran-anjuran kepada umatnya. Kadang secara umum, kadang secara khusus. Menganjurkan umatnya supaya memiliki akhlak yang mulia. Dan dikaitkan dengan masalah keimanan belum mengatakan dalam hadis yang, yang saya bacakan di atas, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling ba yang yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dalam banyak riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung kita untuk berakhlakul karimah, menyebutkan barakallahu fikum keutamaan-keutamaannya Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apa yang paling sering memasukkan sebab masuknya pelakunya ke dalam surga. Amalan apa yang membuat pelakunya bisa masuk dalam surga? Rasul mengatakan takwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang paling mulia. Juga belum mengatakan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi as shaimil qaim." Sungguh orang yang mukmin itu dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai tingkatan orang yang puasa setiap harinya, dia mulail setiap harinya. Ini ada orang puasa sepanjang hari. Malamnya dia mulai semalam suntuk. Soim, koim. Antum sanggup? Sanggup enggak? Tiap hari puasa, malamnya dia mulai, paginya puasa, malam dia mulai. Itu sepanjang hari semalam suntuk. Ya kalau sehari dua hari coba lah. Nah kalau sepanjang hidup, tak sanggup. Nah kapan mangan? Eh, kapan mangan enak ya kan gitu ya? Kapan istirahatnya? Asal. Itu semuanya bisa dicapai dengan akhlakul karimah. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang bagus bisa mencapai tingkatan yang semacam itu barakallahu fiikum Sehingga luar biasa. Itu secara umum dianjurkan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan secara khusus terkadang Rasulullah SAW memuji sebagian sahabatnya yang memiliki sebuah perangai-perangai indah dipuji, disupport. Seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW kepada kais. Barakallahu fikum. Disebutkan kalau Rasulullah SAW afwan kepada Asaj Abdul kais. Rasul pernah mengatakan kepada Asaj Abdul Qais, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana." Wahai asaj pada diri kamu ada dua perangai yang Allah cintai. Al-hilmu wal-ana. Penyabar, penyantun, dan betul-betul perhitungan sebelum berbuat. Namanya ta'an. Disupport. Akhlak yang bagus. Kamu punya akhlak yang bagus. Kamu orang yang santun, lembut. ha? Bagus. Kamu memiliki sikap ta'ani. Selalu dipikir sebelum berbuat. Tidak terburu-buru. Bagus. Disupport Terkadang Rasulullah SAW barakallahu fikum menyebutkan sebuah akhlak yang begitu mulia dan disebutkan keutamaannya menghasung umatnya untuk memiliki akhlak tadi. Contoh <clears throat> sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasulullah SAW inna rizqa la yakunu fi shayin illa zanah wala yunza'u min syai'in illa syana Sesungguhnya sikap santun, sikap kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng dia. Langsung menyebut rifkun, dihasut. Maknanya hendaklah kalian wahai umat Islam punya sikap rifkun yang santun, yang lembut. Itu akan menghiasi amal kamu, menghiasi akhlaknya kamu, menghiasi kondisi kamu. Jangan kasar. Kalau sampai, sampai kamu kehilangan sikap kelembutan, akan mencoreng-moreng keadaan diri kamu. Menghasung sikap arif, kadang menghasung sodako, kadang menghasung kejujuran. Dihasung. Sehingga intinya para bukan semata-mata kita membaca sejarah Rasul, membaca akhlaknya Rasul, Masya Allah, Rasul akhlak yang mulia. Itu Rasul. Yang paling penting kitanya. Rasul menghendaki umatnya itu sama kayak beliau. Memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tata krama yang tinggi. Yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasul pada akhlaknya. Sebagaimana engkau mencontoh Rasul pada ibadahnya. Sebagaimana engkau mencontoh Rasul pada akidahnya. Jangan semata-mata akidah. Jangan semata-mata ibadah. Akhlaknya enggak. Jangan. Semuanya. Contoh akidah Rasul. Contoh ibadah Rasul. Contoh akhlaknya Rasul. Contoh adabnya Rasul. Contoh tawanya Rasul. Semuanya. Contoh Rasulullah SAW dikarenakan beliau adalah orang yang paling sempurna dalam perkara-perkara semacam ini para Ini yang pertama. Maka diharapkan Barakallahu fikum dengan kita membaca akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, kita sebagai kaum muslimin perlahan perlahan tadi pasti berupaya memperbaiki akhlaknya kita dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Perbaca, dibaca hadis Rasul tentang masalah akhlak, dibaca sirah Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, ditiru dan tinggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Fungsi yang kedua para adalah dalam rangka untuk mengcounter ya tindakan-tindakan dan upaya-upaya non-muslim, makar-makar musuh-musuh Islam yang berupaya untuk menggambarkan Rasul itu orang yang jahat, menggambarkan Rasul itu orang yang radikal, menggambarkan Rasul itu orang yang mengajarkan kekerasan, mengerjakan uh, mengajarkan ekstremisme dan segala macamnya. Terbantah itu semuanya. Maaf, anda tidak paham Rasul kami. Rasul kami, Rasulnya kaum muslimin, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan yang namanya radikalisme, tidak pernah mengajarkan yang namanya ekstremisme. Yang diajarkan Rasul akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ibadah yang sahih, akidah yang benar, akhlak yang mulia, dakwah yang lurus. Tidak pernah mengajarkan yang neko-neko. Terbukti. Nih, akhlaknya Rasul. Nih riwayatnya, nih penjelasannya, nih sirahnya. Semuanya yang membaca tahu Rasul memiliki akhlak yang sangat mulia. Yang dengan itu di zaman dahulu kala di zamannya Rasul semuanya masuk Islam dengan penuh sukacita. Maka ini pun juga kita gunakan para kalafikum perbaiki akhlak untuk mendakwai kaum muslimin secara umum dan mendakwai bahkan non muslim supaya mereka tahu inilah akhlak Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jangan malam-malam ya, Ikhwan. Ini lagi hujan-hujan ini enak untuk istirahat ini ya. Masya Allah. Terakhir ya Ikhwan. Disebutkan oleh para ulama bagaimana caranya supaya kita ini memiliki akhlak yang mulia. Perlu dipahami, Alhamdulillah, Akhlak itu dibagi menjadi dua terkait dengan kitanya. Akhlak yang mulia dibagi dua. Yang pertama ialah sifatnya jibiliyah tobi'ah. Akhlak yang mulia tadi sudah menjadi tabiatnya kita. Allah berikan kepada kita anugerah punya tabiat yang baik, punya akhlak yang baik, punya tata krama yang baik. Lanjutkan. Lanjutkan, teruskan akhlak tadi pelajari lagi sirah Nabi supaya betul-betul akhlak Anda semakin sempurna dengan contoh Rasul. Jangan dibuat, lanjutkan, sempurnakan. Syukur kepada Allah Azza wa sudah memiliki akhlak yang mulia. Kayak Asad Abdul Qais tadi, pada kamu ada dua peran yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Penyabar, lembut dan ta'ani, tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, penuh perhitungan. Jibili. Yang kedua, muktasab akhlak itu kita upayakan. Artinya sebelumnya kita tidak punya akhlak tadi. Atau mungkin kurang sempurna akhlak tadi. Maka kita harus mengupayakannya. Mengupayakan sedemikian rupa supaya akhlak tadi menjadi kebiasaan kita. Muktasab. Dan pada tiap-tiap orang ada dua-duanya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Akhlak karimah itu ada pada seseorang. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada pula yang belum dia dapatkan. Maka diusahakan dengan cara menggali akhlak tadi dari bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dibahas bagaimana caranya. Bagaimana caranya para kelasikum supaya kita sempurna akhlaknya yang kita enggak, yang belum punya jadi punya, yang sebelumnya belum menjadi topiat kita menjadi topiatnya kita sehingga diharapkan kita memiliki sekian banyak akhlak yang mulia, semakin banyak, semakin sempurna sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan cara kita mengetahui keutamaan akhlak. Fadilah akhlakul karimah dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling mudah kitab Riyadhus Shalihin. Tadi yang saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Karya Imam Nawawi rahimahullah bikin bab akhlak yang mulia. Baca. Atau kumpulan hadis tentang akhlak-akhlaknya Rasul. Luar biasa. Dengan kita membaca akan termotivasi untuk memilikinya. Yang kedua, bacalah sirah nabawiyah sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terutama yang berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah kepribadian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baca buku tersebut Al-Imam Tirmidzi punya kitab Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam juga demikian. Banyak para ulama yang punya kitab khusus tentang Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi Muhammad Wasallam. Baca itu. Khusus akhlaknya Rasul. Kita contoh itu. Yang ketiga, bacalah siratus salaf. Sejarah hidupnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama terkemuka kaum muslimin. Pada kehidupan mereka ada contoh langsung, praktek langsung bagaimana akhlak mereka selama ini. Namanya darsun, uh, pelajaran hidup, praktek langsung baca sejarahnya khulafaur rasyidin, para sahabat, para imam kaum muslimin, bagaimana secara Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya baca. Di sana akan didapati bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana jujurnya mereka, bagaimana perjuangan mereka membela agama. Banyak hal yang sangat mulia langsung contoh hidup. Contoh langsung menyemangati kita semuanya untuk berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya ikhwan, ini yang cukup penting, jangan salah pilih teman. Artinya carilah teman-teman sahabat-sahabat yang memiliki akhlakul karimah. Akidahnya lurus, ibadahnya semangat, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur. Persahabatan itu sangat mempengaruhi keadaan kita. Kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi yandur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Disebut dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik, teman yang soleh. Itu kayak pembawa minyak wangi misik. Sementara teman yang jelek itu seperti pandai besi yang meniup-niup api. Kalau kamu dekat-dekat dengan pembawa minyak wangi misik, mungkin kamu akan beli minyak wangi misik tadi. Paling tidak dapat testernya. Aromanya wangi. Paling tidak engkau akan mencium bau harum pembawa misik tadi. Hmm? Orang kalau jualan minyak kan gitu ya. Tes, tes, tes, tes. Misiknya pak, misiknya pak. Coba IKB sumur haru, masya Allah. Walaupun tidak beli dapat perapanya. Teman yang soleh juga demikian. Kalau akhlaknya bagus, adabnya mulia, ibadahnya semangat, kita lurus, akan mempengaruhi kita. Kita akan terbawa sama dia, dibawa sama dia. Katanya orang Arab, as-sahib Yang namanya sahib, sahabat itu menarik. Nyeret kita orang. Sehingga kalau bagus kita akan ikut bagus. Akhlak kita terbawa sama mereka, ibadahnya semangat kayak mereka, aksinya lurus kayak mereka. Teman Temennya yang jelek kayak pandai besi meniup-niup api. Begitu. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang sedang uh, pandai besi, orang yang lagi ngelas dan segala macamnya, mungkin akan membakar baju kita. Paling tidak akan bolong-bolong kalau kena. Paling tidak akan mencium aroma yang kurang sedap daripadanya ya apa ya dada pandai besi tukang las bajunya meling begitu ya baunya wangi semprot dengan minyak wangi terus ngelas tidak <laughs> pernah ada tidak pernah ada kan pasti bajunya khusus lusuh kotor kalaupun kena bolong-bolong udah biasa itu teman yang jelek kalau sahabat kita sahabat yang jelek akhlaknya buruk akhlaknya orang yang jahat orang yang buruk-buruk akhlak apalagi ibadahnya nggak beres akidahnya rusak, kita akan terbawa. Tanpa kita sadari terbawa oleh doktrin akidahnya yang rusak, menyimpang tanpa sadar. Tanpa disadari terbawa oleh gayanya menjadi orang yang fasik, orang yang fajir tanpa kita sadari. Dulunya orang yang kalem, tahu-tahu beringas. Dulunya yang mulia, tahu-tahu sangar. Dulunya bagus sama orang tuanya, sekarang mukul di orang tuanya. Dulunya masya Allah, kenapa pergaulan? ah, salah pergaulan para kulit. Ala hal e, di antara cara untuk memiliki akhlak yang mulia, pilihlah sahabat-sahabat yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah. Insya Allah Taala akan banyak akhlak kita dapatkan dari sahabat kita tadi. Allah Taala alam istawab. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan panjang kalau mau dirinci satu persatu bagaimana akhlaknya Rasul. Paling tidak kita bawakan secara global tergambar pada kita bagaimana keagungan, kemuliaan akhlaknya Rasul SAW alaihi dan intinya kita tiru, kita contoh. Kita menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, kudwatun salihah. Mari kita contoh akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, sebagaimana kita mencontoh ibadahnya Rasul, sebagaimana kita mencontoh akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin.